Apa itu nasih? Apa itu mansuh? Sudah kita bahas. Contoh-contoh ayat yang mansuh. Contoh-contoh ayat yang nasih juga sudah kita bahas. Kemudian beberapa contoh ayat-ayat yang dimansuk juga sudah kita bahas. Kemudian pembagian mansuh apa saja? Mansuh apanya, Bu? Hukumnya tetapi ayatnya masih ada. Apa misalnya? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini mansuh hukumnya. Hukum pelajaran yang ada di ayat tersebut terhapus. Tapi ayatnya masih ada. Maka orang-orang Mu'tazilah bertanya sambil mengingkari, kenapa? Kenapa ayatnya masih ada tapi hukumnya terhapus? Kenapa? Nah, jawabnya terserah Allah. Yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apa saja terserah dia. Maka Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Kan sesat. Orang-orang Mu'tazilah menjadi sesat gara-gara Al-Qur'an, sikap mereka terhadap Al-Qur'an. Salah satunya menolak kalau ada ayat-ayat yang mensuk termasuk Ali bin Abi Thalib sendiri pernah bertanya kepada seorang qadi, "Tahukah engkau mana ayat yang nasih, mana ayat yang mansukh?" Si qadi ini menjawab, "Saya tidak tahu." Apa kata Ali? Halakta wa ahlakta. Engkau engkau binasa dan membinasakan orang lain. Engkau sesat dan akan menyesatkan orang lain. Jadi mengetahui ayat-ayat mansukh dan nasih adalah sebuah kewajiban bagi seorang qadi, bagi seorang alim, bagi seluruh kaum muslimin tentunya ketika ingin memahami Al-Qur'an. Kemudian mansuh apanya kemarin Bu? Jenis kedua mansuh uh, eh, hukumnya dan ayatnya hukumnya dan ayatnya ayatnya hilang tidak ada ayat itu lagi seperti ayat yang dulu pernah ada wasyaihu wasyaihatu farjumuhuma albitta orang tua yang berzina, baik laki dan perempuan, maksud tua di sini yang sudah nikah, maka rajamlah. Ini pernah ada ayat itu pernah dibaca oleh Rasul dan para sahabat ketika membaca Al-Qur'an, ketika sholat, dan akhirnya dihapus. Tidak ada lagi ayat tersebut. Secara eh, apa lafat, secara hukumnya tidak. Dan seterusnya sudah kita bahas. Ya, kita lanjutkan 108. 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء sabil. Apakah kalian akan bertanya kepada Rasul kalian? Siapa? Kalian di sini siapa? Kemarin-kemarin kaliannya adalah Bani Israel. Sekarang melihat dari susunan kalimat di sini, kalian di sini adalah siapa, Bu? Kalian di sini adalah para sahabat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taulah kita dari sini bahwa terjemahan per menterjemahkan Al-Qur'an lafaz per rusak. Rusak. Tidak mungkin bisa difahami. Karena kalian kadang-kadang Bani Israel, kalian kadang-kadang para sahabat ya kitab dalikal kitab la raiba fi kitab di sini yang dimaksud Al-Qur'an innal ladina kafaru min ahlil kitab kitab yang dimaksud di sini Taurat dan Injil beda kan padahal sama-sama Alkitab kemudian salat di ayat ini yang dimaksud solat adalah ruku, sujud dan seterusnya. Di ayat ini yang dimaksud solat adalah doa. Begitu seterusnya. Pas sekali lagi, terjemahan per lafad, menterjemahkan Al-Quran lafad per lafad, rusak. Rusak. Tidak boleh. Haram. menterjemahkan Al-Quran harus kalimat. menterjemahkan per kalimat saja belum tentu faham. Lihat di surat An-Nur misalnya Allah mengampuni orang-orang muhajirin dan ansar dan mengampuni tiga orang yang tertinggal. Siapa tiga orang yang tertinggal? Enggak mungkin kita tahu. Kalau tidak membaca tafsirnya, kalau tidak membaca hadis, kalau tidak membaca sirah, kalau hanya membaca Al-Quran, <clears throat> kita tidak akan faham. Maka di awal pelajaran tafsir dulu, kita belajar bahwa Al-Quran butuh apa bu? Al-Quran untuk memahami Al-Quran butuh butuh hadis, butuh sunnah. Untuk memahami sunnah, eh? tidak butuh Al-Quran. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan kebutuhan Al-Quran terhadap sunnah lebih besar daripada kebutuhan as-sunnah terhadap Al-Quran. Coba ibu baca saya Bukhari, saya Muslim. Ya, Insya Allah faham. Ya, ada tentu yang nggak faham. Uh, banyak yang bisa difahami. Tapi baca ayat-ayat Al-Quran, berapa banyak kita nggak faham. Tanpa sunnah. Bahkan perintah yang diulang-ulang irka'u wasjudu irka'u wasjudu irka'u wasjudu rukuklah kalian sujudlah kalian rukuklah kalian sujudlah kalian entah berapa kali diulang-ulang dalam Al-Qur'an tapi ruku itu apa sujud itu apa tidak diterangkan dalam satu ayat pun gimana kita bisa ruku gimana kita bisa sujud Al-Quran tidak menjelaskan cara ruku itu seperti apa, cara sujud seperti apa. Semuanya diterangkan dalam as-sunnah. Ya, maka orang ingkar sunnah kufur. Orang ingkar sunnah berarti ingkar Al-Quran. Karena Al-Quran tidak bisa difahami, Al-Quran tidak bisa diamalkan tanpa sunnah. Ya. Nah, kembali di sini yang dimaksud kalian adalah para sahabat. Am turiduna an tas'alu rasulakum Wahai para sahabat Nabi, apakah kalian akan bertanya kepada Rasul kalian? Siapa? Siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabat Nabi, apakah kalian akan bertanya kepada Muhammad Rasul kalian kama suila Musa min qabl sebagaimana Nabi Musa ditanya oleh kaumnya dulu sebagaimana Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa nah, dari sini kita tahu bahwa kebaikan para sahabat kemuliaan para sahabat itu dengan teguran demi teguran perintah demi perintah larangan demi larangan dengan proses Ya. Kalau Allah biarkan para sahabat, kalau Allah tidak mentarbiah para sahabat, kalau Allah tidak menegur para sahabat, tentu para sahabat tidak akan uh, mulia, tidak akan baik. Gitu. Jadi para sahabat uh, ditegur oleh Allah, diperintah, eh, uh, dilarang oleh Allah, akhirnya menjadi baik. Ya. Maka tidak benar ucapan orang-orang Rafidah yang mengatakan, "Hei, Sahabat ditegur oleh Allah, sahabat disalahkan oleh Allah, sahabat dinyatakan buruk oleh Allah. Ah, ini keliru. Sebab kalau peringatan-peringatan Allah kepada para sahabat itu eh, disimpulkan bahwa para sahabat orang-orang jelek, kalau begitu Nabi orang jelek juga. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga juga juga ditegur juga ditegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali ditegur oleh Allah apa tega kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga jelek karena ditegur tentu kufur kalimat ini ya yeah tentang peristiwa madu bisa dibuka dalam awal-awal surat Tahrim Nabi ditegur keras sallallahu lima tuharrim wa ahallallah Kenapa engkau ya Muhammad mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya demi mencari ridho istri-istrimu? Kan teguran yang luar biasa ini. Ya. Ditegur oleh Allah, kemudian bertaubat, itu sebuah kebaikan. Bahkan jika Allah biarkan, Allah tidak tegur, sekalian nanti Allah adab di akhirat, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Iblis, tentu ini tidak baik. Ya. Maka jangan ada kesimpulan ketika seorang sahabat ditegur oleh Allah, berarti sahabat ini jelek, Berarti sahabat ini buruk. Ya. Termasuk sahabat yang ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan beberapa sahabat ditegur oleh Nabi, dimarahi oleh Nabi, di bahkan sepertinya doa buruk. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Anas bin Malik, sebagaimana mengatakan Ibnu Abbas, panggil Muawiyah. Anas cari-cari Muawiyah balik kepada Nabi tanpa membawa Muawiyah dengan mengatakan, "Ya Rasul, dia sedang makan." Kata Nabi, "Balik lagi, suruh dia kemari." Tidak selang lama Anas bin Malik balik lagi dengan mengatakan, "Ya Rasul, dia sedang makan." Kata Nabi, "Balik lagi, panggil Muawiyah kemari." Kemudian Anas mencari lagi dan balik lagi kepada Nabi dan mengatakan, Ya Rasul, Muawiyah masih sedang makan. Kemudian Nabi mengatakan, semoga Allah tidak akan mengenyangkan perutnya. Ini sepintas seperti doa buruk. Ya, tapi para ulama membawakan hadis ini untuk keutamaan Muawiyah. Karena ini teguran keras Orang yang ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dari teguran itu dia memperbaiki diri, maka dia adalah mulia. Maka tidak ada ulama yang mencaci maki Muawiyah, yang menjelek-jelekkan Muawiyah gara-gara hadis tadi. Tidak ada. Karena Muawiyah seorang sahabat. Dan banyak pujian-pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diri Muawiyah. Di antaranya pujian Nabi adalah raja yang paling adil, raja yang paling baik di muka bumi ini adalah dari kalangan sahabatku. Siapa lagi kalau bukan Muawiyah? Karena Ali bin Abi Thalib bukan raja. Ya, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bukan raja, tapi al-khulafa ar-rasyidin al khulafa ar rasidin al al mahdiyyin ah, ketika Ali terbunuh, Kemudian Hasan menyerahkan eh, kekuasaan kepada Muawiyah, maka Muawiyahlah raja pertama di muka bumi ini dari kalangan sahabat. Ya. Kemudian iparnya Nabi sebuah keutamaan menjadi iparnya Nabi. Kan adiknya Muawiyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan oleh Nabi, "Ya Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan." Ya Allah, jadikanlah Muawiyah sebagai orang yang bisa memberikan petunjuk dan bisa menerima petunjuk. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Muawiyah karena beliau adalah sahabat. Banyak di antara kaum muslimin yang terkena syubhat e, menjelek-menjelekkan Muawiyah. Haram. Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku." Ini umum semuanya seluruh kaum muslimin yang pernah bertemu dengan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat haram untuk dicaci maki. Apapun keadaan mereka. Karena kan yang kita tahu luarnya, kita tidak tahu dalamnya, Allah tahu dalamnya. Dan Allah telah membuat sunnah bahwa manusia terbaik dipilih untuk menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para imam mengatakan jika Imam Bukhari itu lebih baik dari Muawiyah, tentu Imam Bukhari akan dihidupkan oleh Allah di zaman Nabi. Muawiyah di zaman Imam Bukhari. Ya. Maka Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu daud Imam Syafi'i tidak akan bisa menyamai kebaikan Muawiyah. Ya, Bilal, Mughis, Barira dan sahabat-sahabat yang lain. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ Dan barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran, mengganti keimanan dengan uh, kekufuran, maka sungguh dia telah menempuh jalan yang paling sesat. Ya. Jalan yang paling sesat adalah kekufuran. Zina sesat, minum khamar sesat, berjudi sesat, membunuh sesat, korupsi sesat. Yang paling sesat kufur. Tidak ada kesesatan yang lebih sesat dari kufur. Maka jika seorang muslim berzina, seorang muslim minum khamar, seorang muslim berjudi, masih ada harapan masuk surga. Ya. Tetapi jika seseorang keluar dari Islam, masuk Kristen misalnya, Buddha, Hindu, non-muslim, tidak ada harapan masuk surga. Kekal di neraka selama-lamanya. Karena kekufuran adalah jalan yang paling sesat. Jalan yang paling buruk Maka Allah tidak pernah mengatakan bahwa zina itu binatang, berjudi binatang, minum khamar binatang, tidak. Yang Allah katakan binatang adalah Iya, orang-orang kafir. Inna syarrad jawabi indallahi alladziina kafaru. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang seburuk-buruk binatang adalah orang-orang kafir. Ya. Nah kita baca ayatnya dulu ya. Seburuk-buruk binatang adalah orang kafir. Ya. Surat berapa itu bu? Surat Al-Anfal ya. 55. Kita lihat tafsirnya. Nahallahu ta'ala al-mu'minina fi hadihil ayatil karimah. Allah melarang orang-orang mukmin di ayat yang mulia ini Allah melarang orang-orang mukmin an kasrati su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil asya. Allah melarang mereka banyak bertanya. Ah, berarti terlalu banyak bertanya dilarang. Sebagaimana pelajaran yang sudah lewat, bagaimana Bani Israel terlalu banyak bertanya kepada Nabi Musa tentang sapi betina. Tentang sapi betina mereka banyak nanya padahal mestinya ketika Nabi Musa mengatakan idbahu baqara sembelihlah sapi betina Cari sapi betina mana saja. Ya, nah, cari yang terbaik lah yang ada di kampung itu, ada di daerah itu. Cari sapi betina yang paling besar, yang paling bagus, yang ada di situ. Nggak usah nyari-nyari yang nggak ada. Selesai. Selesai. Mereka pakai nanya warnanya apa. Sudah dijawab kuning. Yang sudah buat kerja atau belum. Umurnya bagaimana, yang tua apa, yang masih muda dan seterusnya dan seterusnya akhirnya memberatkan mereka maka bertahun-tahun mereka mencari sapi tersebut nggak dapat dapat begitu dapat apa begitu dapat Hah? mahalnya bukan main iya karena barang itu semakin langka semakin dicari orang ya semakin mahal Orang tahu semua bahwa Bani Israel sedang mati-matian mencari sapi yang kayak begini nih. Yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, belum pernah buat bekerja, warnanya kuning, tak suruh nadirin, menyenangkan siapa saja yang melihatnya. Kan terdengar berita ini kemana-mana. Ya, akhirnya dimahalin. Mahalnya seberapa bu? Masih ingat? mahalnya sapi betina tersebut? Ya, minta dibayar berapa? Ya? Minta ditukar emas seberat seberat sapi itu, ya. Kalau sapi itu dua kintal, ya dua kintal emas. Kalau sapi itu tiga kintal, tiga kintal emas. Ya, betapa mahalnya. Gara-gara banyak nanya. Pernah kita bahas dulu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa macam bu? Masih ingat? Pertanyaan yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa macam? Nah, ada tiga. Yang pertama, yang pertama, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Ya. Kan sering kan kita nanya, ya, kita nanya, tetapi tujuannya untuk mengingkari. Ya, kalau kalau ibu nggak tahu, kalau ibu nggak ngambil uh, itu, terus siapa? Eh? Siapa ini bukan hanya nanya, tapi ingin mengingkari gitu. Maksudnya udah ibu ngaku aja dah gitu. Tapi pakai siapa gitu. Kan tadi yang masuk kamar saya cuman ibu, nggak ada yang lain. Begitu ibu uh, keluar dari kamar saya, handphone saya hilang misalnya. Kalau bukan ibu yang ngambil siapa? Eh? Ini kan nanya siapa. Tapi maksudnya mengingkari. Gitu, memojokkan. Ah, pertanyaan seperti ini diajukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nanya? Yang bertanya seperti ini siapa? Eh, Iya, Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya. Orang-orang kafir Quraisy asalnya nanya seperti itu. Tujuan mereka nanya untuk mengingkari kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, <clears throat> sudah kita buka ayatnya dulu surat Yasin ya. Wa dorobalana masalah wa nasiya khalqa qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Al As bin Wa'il seorang kafir Quraisy datang kepada Nabi membawa tulang belulang manusia yang sudah mengering tulang belulang manusia yang sudah uh, hancur entah sudah berapa tahun yang lalu mayyuhyil izama ramim Muhammad siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur seperti ini kan nanya tuh tapi maksudnya mengingkari nggak mungkin Allah membangkitkan kita lagi dengan jasad yang masih utuh. Ini menunjukkan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy mengimani adanya hari kebangkitan. Iman, tapi ruhnya saja. Kalau kebangkitan itu ruh dan jasad, ini yang ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Tetapi kalau kebangkitan itu ruh saja, Abu Jahal Abu Lahab menerima. Kan Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah, Abu Jahal Abu Lahab uh, membesarkan Allah dengan cara yang syirik. Ah, termasuk Abu Jahal Abu Lahab mengimani adanya hari kebangkitan, tapi kebangkitan yang hanya roh saja. Ya. Jasad tidak. <coughs> Pertanyaan kedua, pertanyaan yang tujuannya ngetes gitu tidak mengingkari tapi ngetes ini kira-kira Muhammad bisa jawab nggak gitu kalau bisa jawab berarti Nabi kalau nggak bisa jawab berarti dia bohong ngetes berarti dia nggak percaya kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi kalau percaya, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Khadijah, dan seterusnya, tidak pernah mengetes Nabi. Orang percaya kok. Ya. Kita akan kurang percaya dengan kemampuan anak kita. Ini apalah apa enggak, tahu apa enggak, kita tes. Kita kurang percaya dengan murid kita, bisa apa enggak, kita tes. Adapun terhadap guru, ya kita sikoh, ya tentu tidak. Kan begitu. Kecuali kita tidak sikoh. Ah, pertanyaan ini datang dari mana? Bukan dari Abu Jahal Abu Lahab. Datang dari Ahlul Kitab. Datang dari orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Ini banyak. Mengetes bagaimana tentang roh. Tanya Muhammad tentang roh. Kalau dia bisa jawab, jawab begini begitu, dia bukan Nabi, bohong. Tapi kalau dia diam saja, nggak jawab, dia Nabi. Ya. Yeah airi pertanyaan jenis kedua. Ah, pertanyaan jenis ketiga terakhir yaitu pertanyaan yang terbaik. Pertanyaan yang paling bagus. Pertanyaan al-istifham, pertanyaan untuk betul-betul ingin tahu, untuk diamalkan, agar bisa beramal, agar bisa sholat, agar bisa zakat. Mereka banyak bertanya. Ya, ini pertanyaan dari siapa, Bu? Dari para sahabat. Dan pertanyaan para sahabat ini diabadikan di diabadikan di di Al-Qur'an. Ya, dan pertanyaan itu tidak lebih dari berapa? 12. Ya. Cuman 12 pertanyaan para sahabat itu. Yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran. Ya, yang biasanya diawali oleh Yas'alunaka. Yas'alunaka. Yas'alunaka. Ini PR Bu ya. Cari coba 12 itu. Ya. Cari yas'alunaka. Ayat yang pakai yas'alunaka. Ya. Yas'alunaka anil khomri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar dan judi. Ya katakan bahwa di dalam homer dan judi itu ada ada manfaat. Ya. Jadi homer itu ada manfaatnya, judi ada manfaatnya. Tapi ada mudorot dosa eh wa ismuhuma akbaru min naf'ihima dosanya mudorotnya lebih besar dari manfaatnya. Dari sini kita tahu tidak mentang-mentang bermanfaat lalu halal ya tidak mentang-mentang bermanfaat kemudian otomatis halal tidak tidak ya apalagi yas'alunaka 'anil syahril haram mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram yas'alunaka 'anil yatama mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim yas'alunaka 'anil maqit kul huwa ada mereka bertanya kepadamu tentang darah haid Katakan bahwa itu ada, ada yang dimaksud najis. Maka darah selain darah haid tidak najis. Ya, darah karena luka, darah dari tangan, kaki tidak najis. Ya, diperkuat dengan dalil ada seorang sahabat yang sholat mengalir darah dari kakinya dan sahabat ini tidak membatalkan sholatnya sampai selesai dan Nabi tahu dan Nabi diam saja. Ya. Nah ini pertanyaan yang terbaik. Pertanyaan para sahabat. Pertanyaan yang diabadikan oleh Allah Rabbul Alamin. Yang Ibn Abbas mengatakan, jumlahnya tidak lebih dari 12 pertanyaan. Ya, dari sini kita tahu bahwa para sahabat bukan tipe manusia yang banyak nanya. Entar-entar nanya, entar-entar nanya, entar-entar nanya. Seperti Bani Israel. Walaupun ingin sekali. Gitu. Para sahabat itu ingin sekali. Tetapi malu, nggak enak. Karena di mata para sahabat, Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah manusia yang sangat mulia, besar, berwibawa. Maka tidak tidak seperti kita sama teman saja kan. Kita sama teman bentar-bentar nanya, bentar nanya. Nah, para sahabat terhadap Nabi bukan seperti teman. Maka para sahabat oh, sungkan, malu dan seterusnya. Gitu. Maka kalau ada orang badui kalau ada orang kampung, orang dusun datang kepada Nabi, nanya ini, nanya itu, maka para sahabat, para sahabat senang. Para sahabat senang, merasa ter, merasa terwakili. Gitu. Karena orang Arab Badui kan nggak punya malu. Ya, ya seperti di kita, orang-orang dusun, pelosok, yang jauh dari tata krama, jauh dari pendidikan, kan kurang rasa malunya. Dan Nabi maklum itu. Beda dengan orang kota yang berpendidikan, bergaul, tata krama, eh, punya rasa malu. Ya. Ah, mari kita lihat ayatnya tentang larangan eh, banyak bertanya. Ya. Ibu buka suratul Maidah surat yang ke surat yang kelima ayat 101. Al-Maidah 101. Silakan dibuka. Al-Maidah 101. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Masih ingat ucapan siapa? Jika engkau mendengar dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga baik-baik, perhatikan baik-baik. Karena setelah ini ada dua kemungkinan. Kalau tidak perintah, larangan. Kalau tidak larangan, perintah. Kalau perintah, maka perintah yang sangat bermanfaat apabila kita taati. Kalau larangan, larangan yang sangat berbahaya kalau kita langgar. Ya, ucapan siapa ini? Ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan seperti ini. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu In tubdalakum tasukkum. Jika pertanyaan itu dijawab, bisa menyusahkan kalian. Contohnya, tadi sapi betina. Coba kalau mereka tidak bertanya tentang sapi betina itu, maka mereka tidak akan kesusahan. Cari sapi betina yang paling baik, yang paling gagah, yang paling eh, mahal di kampung itu paling berapa? Ya. Yeah Bahkan jika tidak mencari yang terbaik itu pun sah. Kan syaratnya sampai betina. Ya. Dan, eh, syarat itu dari Al-Quran dan Sunnah. Jika Al-Quran tidak mensyaratkan, jika wahyu tidak mensyaratkan, maka uh, sah apa saja. Ya. Seratus syarat dibikin tapi tidak ada ketentuan dari Al-Quran dan Sunnah, maka syarat itu batal. Orang mensyaratkan sholat Jumat baru sah kalau yang Jumatan itu minimal 40 orang. Ini sering kita dengar. Ya. Ini syarat dari mana? Bukan dari wahyu. Bukan dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya hanya mengatakan sholat Jumat itu sah kalau apa? Ada syaratnya memang. Apa coba? berpikir sedikit. Saya sholat duhur sendirian. Enggak ke masjid, enggak berjamaah. Padahal saya dekat masjid, saya dengar azan, saya enggak sakit. Enggak hujan, enggak safar. Saya sengaja sholat duhur di rumah tanpa udur syar'i. Sholat saya sah apa tidak, Bu? Laki-laki ya. Salat saya sah apa tidak? Al Jawab sah. Sah. Ya. Sah. Tapi saya berdosa karena seorang laki-laki yang mendengar adan dia wajib ke masjid untuk salat berjamaah. Wajib. Wajib. Artinya berdosa kalau tidak datang. Kecuali dia sakit, hujan, safar, Gitu. Tetapi sah sholat saya. Karena syarat sahnya sholat duhur, asar, maghrib, dan seterusnya, itu menutup aurat, menghadap kiblat, berdiri, dan seterusnya. Tidak ada dikatakan harus berjamaah. Itu sah. Tetapi saya berdosa karena saya tidak taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, yaitu wajib ke masjid untuk sholat berjamaah bagi yang mendengar azan laki-laki tidak sakit dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang hari itu hari Jumat. Hari itu hari Jumat. Saya dengar azan Jumat, saya rumah saya dekat dengan masjid, saya tidak sakit, saya tidak safar. Saya sholat Jumat di rumah dua rakaat sendiri. Ya. Sah tidak, Bu? Tidak sah. Ya, nah, dari sini kita tahu bahwa syarat sah sholat Jumat harus berjamaah, gitu. Harus berjamaah, ya. Harus berjamaah. Tidak ada uh, syarat harus eh, uh, 40 orang minimal tidak ada. Tidak ada syarat seperti itu. Bahwa sholat Jumat eh, hanya sah kalau uh, yang Jumatan itu minimal 40 orang tidak ada. Ya. Syarat seperti ini tidak ada. Nah, syarat uh, hanya Al-Quran yang ah, maka seperti tadi ya awalnya tidak mensyaratkan harus kuning, harus uh, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, syaratnya harus betina. Maka di beberapa riwayat Al-Baqarah itu tidak tidak harus betina. Ya. Uh, jantan juga bisa. Syaratnya sapi. Maka sapi apapun, warna apapun, umur berapapun sah. Ya. Karena memang tidak ada syarat seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang jika pertanyaan kalian itu dijawab, maka bisa menyebabkan kalian susah. Maka jangan nanya. Kata Nabi, solat, solat. Kata Nabi, suruh puasa, puasa dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib ya sudah dari subuh sampai maghrib ya jangan kayak Bani Israel biar hati-hati ya Rasul kan subuh kadang-kadang kita nggak tahu eh, biar hati-hati 10 menit sebelum subuh gimana ya Rasul nah, jadi imsak sebagaimana yang dilakukan sebagian kaum muslimin hari ini jadi menambah-nambah 10 menit sebelum subuh dengan niat, dengan alasan hati-hati. Ini menambah-nambah. Tidak ada dari Nabi 10 menit sebelum subuh. Puasa adalah dari subuh. Bahkan ketika terbit fajar, ketika adzan subuh berkumandang sementara kita masih belum selesai makan, belum selesai minum, ya sudah ngupas jeruk, oh, belum habis dimakan berhenti apa teruskan teruskan lihat padahal sudah terbit fajar sudah lewat subuh sudah ada teruskan kata Nabi dan ini perintah langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka membatasi 5 menit, 10 menit, seperempat jam sebelum subuh agar ketika subuh itu sudah bersih semua mulut kita, sudah gosok gigi dan seterusnya ini mengada-ada. Ya. Ini mempunyai sifat seperti tadi. Kata Nabi subuh ya subuh. Gitu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Jika kalian bertanya tentang sesuatu di saat Al-Quran sedang diturunkan, apa maksudnya bu? Di saat Al-Quran sedang diturunkan. dibacakan. Oh Nabi sedang pingsan gitu, Nabi sedang pingsan, sedang menerima wahyu gitu. Jangan nanya macam-macam gitu. Eh? Apa? Apa maksudnya ketika Al-Quran sedang diturunkan? Tubdalakum, maka akan dijawab. Maka akan dijelaskan, akan dibeberkan. Apa maksud Al-Quran sedang turun? Apa? Hmm? Apa maksud Al-Quran sedang turun? Ketika bertanya apa saja, maka akan dijawab. Hmm? Apa maksud Al-Quran sedang turun? Rasulullah belum Rasulullah belum wafat. Rasulullah belum wafat, itu Al-Qur'an masih turun. Ya. Rasulullah wafat, tidak ada lagi Al-Qur'an yang turun, tidak ada lagi wahyu turun. Maka wafatnya nabi berarti terputusnya wahyu, in al wahyu Wahyu itu terputus ketika Nabi wafat. Ya. Apakah yang dimaksud Al-Quran sedang diturunkan, itu Nabi masih hidup. Maka para sahabat mengatakan, ketika Nabi masih hidup, ketika wahyu masih turun zaman wahyu, kami betul-betul berhati-hati membahas sesuatu kami takut bernasib seperti Bani Israel, salah ngomong, lalu turun ayat, lalu memberatkan kami. Hati-hati, maka cuman berapa tadi? Pertanyaan? 12. Begitu Nabi wafat, begitu wahyu terputus, maka para sahabat bebas membahas apa saja. Karena nggak mungkin turun wahyu. Ya, ini ucapan Ibnu Abbas. Kami membahas apa saja ketika wahyu telah putus ketika Nabi sudah wafat. Karena tidak mungkin lagi turun wahyu. Tidak mungkin memberatkan nah ini. Ya. Ini rupanya cara berpikirnya kebalik sama kita. Kalau kita ya justru mumpung dijawab oh, udah nanya apa aja biar kita tahu ya. Gitu. Kan sampai ada orang ber, bapak saya di mana ya Rasul kan begitu tuh. Ya, Nabi pernah mengatakan tanyakanlah kepada saya. Tanyakan hari ini kepadaku ini setelah uh, sholat kusuf, setelah sholat gerhana. Ya, tanyakan apa saja kepadaku, apapun yang kalian tanyakan hari ini akan aku jawab. Tidak ada sesuatu yang tidak aku lihat hari ini. Surga neraka aku lihat hari ini dengan mataku. Siapa yang bertanya apa saja akan aku uh, jawab. Lalu ada orang Badui yang mengatakan, "Bapakku siapa ya Rasul?" gitu ya Arab Badui eh, apa ilmunya tidak seperti para sahabat yang selalu bersama Nabi ya mungkin dia memendam rahasia ya ada yang bilang bapak si A ada yang bilang si B gitu ya ah ini kesempatan katanya suruh nanya pasti dijawab ya nah, nanya bapakku siapa ya Rasul kan pertanyaan nggak mutu gitu kan pertanyaan nggak menyangkut masalah hukum pertanyaan penasaran doang Ya Rasul, bapakku siapa? Dijawab, bapakmu fulan. Dan ternyata betul. Gitu ya. Oh, para sahabat yang lain, terutama Umar, terutama Umar ketakutan. Ketakutan. Maka Umar berlutut dengan mengatakan, Ya Rasul, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wabi Muhammadin rasulah. Ya Rasul kami telah ridha bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam agama kami, engkau adalah Rasul kami, kami ridha. Maksud Umar sudah jangan diteruskan. Karena kalau dibiarkan mengerikan. Karena tidak semua orang faham. Ntar kalau keceplosan, ya Rasul, kira-kira nanti saya masuk surga apa neraka ya? ya? Dijawab oleh Nabi. Ya kalau jawabannya masuk surga, kalau masuk neraka mengerikan sekali. Iya? Kan ada saja orang yang memang pikirannya seperti itu. Gitu. Kan kita masuk surga atau neraka kan Allah sudah tahu. Gitu. Nah, ada saja orang yang mungkin iseng kan. Kira-kira nanti saya masuk surga atau neraka ya Rasul. Nabi akan jawab. Surga, neraka. Ya, ini tentu bikin putus asa. Maka lebih baik tidak tahu. Berapa banyak ilmu, berapa banyak sesuatu yang jika kita tidak tahu, itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya. Jadi pengetahuan itu tidak semuanya baik. Ya. Seperti kita bergaul dengan si fulan, si A, si B, si C, kita nggak tahu latar belakangnya, kita tidak tahu hatinya, kita tidak tahu awibnya. Ini lebih buruk apa lebih baik, Bu? Lebih baik. Lebih baik, coba ibu bergaul dengan si A, si B, si C. Ibu tahu latar belakangnya, ibu tahu hatinya, ibu tahu aibnya. Tentu nggak nyaman. Tentu nggak nyaman, nggak ada rasa kasih sayang, nggak ada rasa saling mencintai karena tahu hmm, gitu. Hah? Oh ternyata begitu tuh hatinya tuh. Hmm, hmm rasanya bawaannya nggak enak aja. Ya, Alhamdulillah kita tidak diberitahu oleh Allah bagaimana hatinya si A, hatinya si B, hatinya si C. Ya. Kalau tahu, wuh, mengerikan. Ya. Kita hidungnya pesek, kita ngobrol sama orang, orang dalam hatinya ini orang hidung pesek amat, ya, dikit amat hidungnya. Eh? Kita tahu hati dia kalau nggak gitu, gimana rasa kita? Ya, Alhamdulillah kita nggak tahu bahwa ternyata di hati dia sedang ngeledekin uh, kita yang hidungnya sangat pesek, yang kulitnya sangat hitam. Kita manusia kan tentu uh, memikirkan apa yang kita lihat kan. Emang hitam, emang pesek, emang jelek, ya. Ya kita katakan itu pesek, jelek itu. Tapi dalam hati nggak apa-apa. Sudah kita bahas kemarin kan? Ketika mau bahas ayat wa intub dalam uh, eh, wa intub duma fi anfusikum au tufuhu yuhasibkum bihillah. Ya, ini nikmat. Ya. Ah, hari ini sebagian kaum muslimin kebalik ingin tahu oh pejabat ini oh punya oh kesalahan begini aib begini enggak ada gunanya paling emosi doang ya apa apa gunanya kita tahu oh, oh pejabat departemen ini korupsi kita ya bukan polisi polisi urusan lain kita apa gunanya emosi doang ya yang ada cuma emosi Nggak tahu, lebih baik saling mencintai, saling mendoakan. Ya. Maka koran-koran surat kabar ini tidak semuanya baik. Ya, karena aib orang yang mestinya ditutup ini diumbar, dibaca oleh uh, manusia senegeri ini. Ya, padahal aib. Walihada jaa fis sahih. Oleh karena itu Nabi bersabda dan ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab sahihnya. A'zamul muslimina jurman. Kaum muslimin yang paling besar dosanya adalah man sa'ala an syai'in lam yuhram seorang muslim yang bertanya tentang sesuatu yang tadinya sesuatu itu tidak haram fahurrima min ajri mas'alatihi lalu sesuatu itu menjadi haram gara-gara pertanyaan dia ah, ini besar dosa besar sekali jurman besar sekali kesalahannya maka jangan bertanya sesuatu yang apabila sesuatu itu dijawab lalu uh, menjadikan berat, menjadikan haram yang tadinya halal. ولما سئل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأتي رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عديد oleh karena itu Nabi tidak suka Nabi uh, berpaling ketika ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasul, jika aku uh, mendapati istriku sedang bersama laki-laki lain, sedang berzina, bagaimana?" Ya. Maka Nabi diam. Ya. Nabi diam lalu uh, tidak selang lama turun ayat. Ya. Turun ayat yang ayat itu berisi tentang uh, li'an. Ya. Kan hukumnya misalnya ada orang bilang si fulan dan fulana berzina. Saya mengatakan di depan hakim, Pak Hakim, saya bersaksi bahwa si fulan dan fulana berzina Sementara saya sendirian, tanpa empat orang saksi, saya tidak bisa mendatangkan tiga orang laki-laki lagi. Maka, maka apa? Hukumannya apa? Saya dicambuk 80 kali. Gitu kan? Orang yang mengatakan bahwa si fulan dan fulana berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi, hukumannya adalah 80 jeldah dicambuk 80 kali. Dalam surat An-Nur kan? Awal-awal surat An-Nur. Nah sekarang, kalau laki-laki tersebut berkata di depan hakim, Wahai hakim, istri saya berzina. Saya lihat istri saya berzina. Dicambuk apa tidak? Tidak. Untuk istri tidak. Ya disuruh apa istilahnya? Mula'anah. Melian, saling melian. Itu. Kalau suami ini berani lian, maka tidak dicambuk eh, uh, 80 kali. Kalau suami ini tidak berani melian, dicambuk 80 kali. Ya. Yeah. Jadi si hakim mengatakan, menyuruh kepada laki-laki ini, ayo bersumpah empat kali. Ya. Demi Allah istri saya berzina, demi Allah istri saya berzina, demi Allah istri saya berzina, demi Allah istri saya berzina. Kalau ternyata istri saya tidak berzina, kalau ucapan saya ini salah, semoga Allah melaknat saya, mengutuk saya. Ya. Yeah. Nah, sudah si laki-laki ini tidak dicambuk 80 kali. Ah, tinggal istrinya panggil. Gitu. Suruh jawab, ngaku apa tidak? Kalau ngaku ya selesai, nggak ada lian ya. Kalau ngaku selesai, nggak ada lian. Kalau nggak ngaku, maka dia berhak menjawab lian suaminya. Ya, Demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina empat kali. Jika saya berzina, jika tuduhan suami saya benar, semoga saya dikutuk dilaknat oleh Allah. Gitu. Bagaimana? Hakim? Ya sudah selesai. Ya. Dua-duanya bersumpah dan tidak mungkin dua-duanya benar tidak mungkin dua-duanya salah. Pasti yang satu benar, yang satu salah, yang satu salah, yang satu benar. Ya. Tinggal tunggu saja siapa yang akan dilaknat. Kan sudah berani itu kan? Nah, dari sini kita tahu bahwa uh, hukuman di dalam Islam tidak takalluf. Kalau memang nggak ketahuan, bukti saksi nggak ada, sudah. Sudah. Jalan keluarnya Tinggal tunggu laknatullah. Ya. Kemudian juga riwayat Al Imam Al Bukhari Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaruni ma taraktukum biarkan apa yang telah aku diamkan. Biarkan, jangan dibahas, jangan dikorek-korek apa yang tidak aku bahas. Ah. Jadi pembahasan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari sahabat. Ya, terserah Nabi karena Nabi utusan Allah. Allah lebih tahu daripada para sahabat, daripada kaum muslimin. Maka biarkan Nabi ingin berdakwah apa saja, membahas apa saja, jangan dikorek-korek. Maka Nabi mengatakan, "Zaruni ma faraktukum." Biarkan apa yang tidak aku bahas, jangan dikorek-korek. Fa inna ma halaka man kana qablakum kasrati su'alihim wa ikhtilafihim al anbiya. Karena hancurnya umat-umat sebelum kalian, binasanya umat-umat sebelum kalian, apa? terlalu banyak bertanya terlalu banyak bertanya ini mereka hancur binasa dilaknat dirubah menjadi kera dan babi ya disuruh uh, membunuh sesama mereka itu semua karena uh, apa terlalu banyak bertanya waktilafuhum ala anbiyaihim dan menyelisihi para nabi menyelisihi para nabi. Nabi bilang, masuklah Palestina, perangi bangsa Jabarin, kalian akan menang. Mereka jawab, kami lemah ya Musa, kami sedikit ya Musa, mereka banyak, mereka kuat. Kan menyelisihi. Kata Nabi Musa, masuklah Palestina, perangi bangsa Jabarin, kalian akan menang. Ini dalil, ini wahyu. Mereka menyelisihi kami sedikit, mereka banyak, kami lemah, mereka kuat, gimana mau menang? Ini salah satu yang menyebabkan Bani Israel hancur, binasa, yaitu lebih percaya kepada akal daripada kepada dalil. Kan dalil, ucapan Nabi Musa dalil. Emang Nabi Musa ngomong semau dia? Kan tidak itu dari Allah bahwa kalian akan menang. Mereka tolak. Idhab anta wa rabbuk inna hahuna qa'idun. Kami duduk-duduk di sini sajalah. Pergilah engkau bersama Tuhanmu. Lihat. Ini menyelisihi Nabi. Ini yang menyebabkan Bani Israel dikutuk, dilaknat menjadi bangsa kera dan babi. Fa'idha amartukum bi amrin. Nabi melanjutkan sabdanya maka jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukan apa? Lakukan semampumu. Salat semampumu, puasa semampumu, zakat haji, ini semua perintah kan? Semampumu. Bisa haji-haji, nggak bisa nggak usah. Bisa puasa-puasa, nggak bisa ya nanti dibayar di bulan lain atau fidyah gitu ini perintah wa innahaitukum an syai'in tapi jika aku larang kalian melakukan sesuatu maka uh, tinggalkan semampumu enggak tapi bukan bukan tinggalkan tapi ha Fajtanibuh apa? Apa? Jangan minum khamar, jangan berzina. Apa? Jauhi khamar, jauhi zina. Hah? Enggak usah jauh-jauh dari zina, enggak apa-apa. Yang penting tidak zina. Betul? Yang penting enggak zina, deket-deket zina enggak apa-apa. Yang penting enggak zina, betul? Salah. Ya. Wala taqrabuz zina. Kan ayatnya begitu. Jangan kalian dekati zina ya fastanibuhu jika aku larang kalian melakukan sesuatu maka jauhi jauhi bukan tinggalkan tinggalkan belum tentu jauhi saya tidak minum khamar tapi saya bergaul dengan para pemabuk berarti saya belum mengamalkan hadis ini saya tidak berjudi tapi saya duduk bersama dengan orang-orang yang sedang judi, saya nonton di situ sambil makan kacang, maka saya tidak mengamalkan hadis ini. Saya berdosa. Berdosa. Walaupun tidak judi, walaupun tidak minum khamar. Tetapi bersama orang-orang di situ. Pernah kita baca ayatnya dulu kan Anisa 140? قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم Jika engkau melihat ayat-ayat Allah sedang diperolok, <clears throat> maksiat sedang dilakukan, maka jangan duduk-duduk bersama mereka. Wa innakum idza mithluhum jika kalian duduk-duduk bersama mereka, maka kalian sama saja dengan mereka. Artinya sama-sama dosa. Walaupun tidak berjudi tapi satu majelis dengan orang yang sedang berjudi dosa. Walaupun tidak minum khamar tetapi ikut duduk bersama orang-orang yang sedang minum khamar dosa. Ya. Duduk bersanding dengan seorang pelacur yang sedang naik angkot, ibu-ibu misalnya, dosa apa tidak, Bu? Dosa apa tidak, Bu? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak sedang melacur. Dia profesinya pelacur, tapi sedang naik angkot, mau ke pasar misalnya. Ibu di sebelahnya, duduk di sebelahnya naik angkot. Dosa apa tidak? Tidak, karena dia tidak sedang melacur. Kalau uh, dia sedang uh, melacur atau berangkat uh, melacur, ibu anterin pakai motor, ya, nah, itu berdosa, itu ta'awun namanya bertolong-tolong dalam dosa. Dosa tidak boleh ditolong. Walaupun menolongnya itu dibayar. Kan saya nggak nolong. Orang saya nganterin ojek dibayar, saya nggak nolong. Saya jual jasa. Halal haram? Haram. Ya. Walaupun dibayar, itu masuk dalam larangan wala ta'awanu 'alal ismi wal Jangan kalian bertolong-tolong dalam hal dosa walaupun dibayar. Sebab kalau dibayar berarti jual jasa nggak nolong, berarti jual daging babi boleh dong. Ya, jual daging babi boleh. Karena kan jual beli bukan nolong. Keliru. Ya. Berarti nyewain kamar buat berzina, pelacuran boleh dong. Kan nggak nggak nolong, jual. Tetap haram maka pegawai bank ribawi, pegawai uh, judi yang dibungkus dengan nama asuransi dan seterusnya kita kerja di situ sebagai satpamnya, sebagai tukang bersih-bersihnya haram karena ikut menolong ya walaupun dibayar gitu Kemudian beliau juga tidak suka ketika ada ketika beliau eh, menyampaikan firman Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila." Allah wajibkan kepada para hamba kaum muslimin untuk berhaji, mengunjungi tanah haram. Lalu ada yang nanya, nanya apa, Bu? Kan haji itu kan Dzulhijjah ya, bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Uh, ada yang nanya, "Ya Rasul, apakah harus setiap tahun?" Nah, Ya Rasul, akulah yaumin ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu harus ya Rasul? Nabi nggak suka pertanyaan ini. Beliau diem saja. Awalnya beliau diem saja nggak suka. Kenapa mesti nanya? Karena kaidahnya jika Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu, maka suruhan itu cukup dilakukan sekali. Sekali saja. Tidak berulang-ulang. Itu kaidahnya. Ya. Jika Allah dan Rasulnya menyuruh kita melakukan sesuatu, maka sesuatu itu cukup dilakukan sekali. Berbeda dengan larangan jika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, maka larangan itu cukup kita jauhi sekali saja? Tentu tidak. Wajib kita jauhi selama-lamanya sampai kita mati. Itu kalau larangan. Kalau perintah, jika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka perintah itu cukup dilakukan sekali saja. Ya. Allah dan Rasulnya menyuruh kaum muslimin berhaji, maka cukup sekali. Ngapain pakai nanya, ya Rasul, apakah harus setiap tahun? Nabi nggak suka pertanyaan ini, dan bukan pertanyaan yang baik. Gitu, ya. Maka tidak diabadikan dalam uh, Al-Quran. Tidak seperti yang 12 tadi. Ya. Maka perintah haji sekali, ya. Perintah uh, puasa Ramadan ya sekali pas Ramadan saja, ya. Ketika Ramadan selesai, ya tidak puasa lagi, ya. Perintah zakat setiap tahun ya sekali, maka menjadi setiap bulan ini muski keluar dari kaidah. Kan perintah zakat itu sekali dalam setahun. Kenapa ini jadi sebulan sekali? Dalil dari mana zakat sebulan sekali. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat zakat bulanan. Begitu dapat gaji 20 eh, juta, 25 juta langsung dipotong 2,5 persen. Ini mengada-ada. Ya. Ah, oh, bukankah itu baik? Kan lebih baik. Ya baik, silahkan. Jangankan 2,5 persen, mau 5 persen silakan. Tapi jangan bawa-bawa nama zakat. Jangan mengatasnamakan zakat. Zakat ini rukun Islam. Sudah ada aturannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu besar kalau harus uh, pakai rokyu kita, logika kita, dalil sudah uh, penuh lengkap bahwa zakat sudah ada aturannya. Silakan, jangankan tiap bulan, mau tiap pekan, bahkan tiap hari silakan. Tapi jangan mengatakan bahwa itu zakat. Sodako, totomno, sodako sunnah, silakan infak apalah jangan membawa nama zakat hari ini bawa nama zakat tentu kaum muslimin takut karena kaum muslimin tahu apa resiko orang yang tidak bayar zakat ya maka kaum muslimin takut yang gajinya besar 20 juta 30 juta dipotong 2,5 persen setiap uh, bulan dan itu banyak sekali ya banyak sekali kan yang gaji segitu di Jakarta ini banyak sekali Ya, kan banyak kaum muslimin yang takut uh, tentang zakat ini. Ya. Ini tidak pernah ada kecuali muncul kira-kira 15 20 tahun terakhir ini, ya. Istihad yang keliru dari Syekh Yusuf Kordowi. Ya, dan sudah banyak dibantah oleh para ulama. Ya, barangkali hanya itu. Masih ada beberapa riwayat kita lanjutkan pekan depan. Kita sisakan beberapa menit untuk soal jawab, silakan. Apakah termasuk riba saat kita memasukkan barang ke supplier, kita sebagai pemasok sudah ambil laba, lalu ada kerjasama lagi dengan supplier dengan bagi hasil 50% dari keuntungan memasukkan barang ke toko. Yang pertama, kita ini siapa? Kalau kita ini bukan karyawan siapa-siapa, mengatasnamakan diri kita, maka tentu kita mencari keuntungan. Ya, bukan bekerja uh, untuk orang lain. Nggak mungkin kita nggak cari keuntungan. Yang kedua, uh, dia ini, ya, dia ini yang kita uh, apa? kita memasuk barang kepada dia itu, dia siapa? Dia karyawan atau sendiri? Itu. Kalau dia karyawan, tentu dia uh, bekerja untuk perusahaan dia. Ya, haram bagi dia untuk mengambil sesuatu di luar gaji yang berhubungan dengan kerjaan dia. Kecuali diizinkan oleh perusahaan. Saya kira saya kira tidak ada ya. Perusahaan hampir-hampir tidak ada ya perusahaan yang membolehkan karyawannya ngubyek di luar uh, di di dalam jam kerja itu ya tentu uh, bagi perusahaan karyawan itu hanya boleh menerima gaji kecuali memang boleh misalnya saya punya restoran kemudian apa karyawan itu apa pelayannya itu kalau ada yang ngasih eh, uang kembalian gak diambil, kamu ambil aja nggak apa-apa. Ah, tentu halal bagi mereka. Tapi kalau saya mengatakan kalau ada yang ngasih tip uh, uang kembalian gak diambil, kumpulkan, kumpulkan, jangan kalian ambil. Ah, tentu mereka tidak boleh mengambil. Eh, Bagaimana kalau puasa sunnah syawal tidak sampai enam hari? Apakah termasuk puasa syawal? Iya, puasa Syawal yang tidak sempurna. Karena yang sempurna enam hari, man soma ramadhan summa adba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa ramadhan kemudian ditambah enam hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan keutamaan seperti puasa uh, sepanjang tahun. Berarti keutamaan sepanjang tahun tidak dapat dapat kalau dia cuma lima hari, cuma empat hari, cuma tiga hari. Adapun keutamaan puasa tidak hilang. Apakah ada solat sunat suruk? Kalau ada, apa sama dengan solat duha? Eh, khilaf banyak ulama, yang roji itu solat duha. Yang roji itu solat duha. Karena solat duha diawali dari ketika matahari sudah terbit. Jika itu dilakukan di masjid, sebelumnya berjamaah subuh di masjid lalu tidak keluar dari masjid tersebut uh, entah tiduran entah baca Al-Qur'an atau apa sampai matahari terbit kemudian ketika matahari terbit itu dia sholat dua rakaat maka dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang umroh di riwayat lain riwayat Muslim dikatakan haji dan umroh sempurna sempurna sempurna ya yeah. dan itu tidak wajib dan itu tidak wajib. Keutamaan sangat besar, tidak wajib. Sementara ibu ngurusin anak-anak mau berangkat sekolah, ngurusin suami mau berangkat kerja, ini wajib apa tidak? Wajib. Berarti lebih baik mana? Ah, tentu lebih baik yang wajib. Ya. Maka keliru kalau ibu dengan mau mengambil haji dan umroh tadi, lalu sholat subuh berjamaah nggak keluar dari masjid sampai matahari terbit, ya anak-anak oh ada yang mandi ada yang enggak, ya oh, suami oh marah-marah dan seterusnya. Ah ini bukan dapat kebaikan malah keburukan. Bagaimana hukum membatalkan puasa sunnah sawal karena diundang makan oleh teman? Hukum asal membatalkan ibadah sunat e, boleh. Boleh. Jika ada kebaikan, maka bukan hanya boleh, itu lebih baik. Ya. Dan dikodo besoknya. Kita buas, biasa puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Pas hari Senin itu ibu kita datang misalnya, minta ditemenin makan, menyenangkan ibu, mentaati ibu, kan pahala yang sangat besar. Apakah ah, kita makan nemenin ibu? Ah, besoknya hari Selasa kita kodo. Ya, kita puasa lagi hari Selasa. Bagaimana kita menanggapi pemahaman saudara kita bahwa menutup aurat bagi muslimah tidak wajib karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan dalam dua ayat sementara ayat-ayat untuk beramal seperti infak dan lain-lain sangat banyak yang harus didahulukan. Jangankan dua ayat, satu ayat, satu kata, ya. Al-Quran ini untuk mengatakan wajib tidak banyak-banyakan, ya. Satu ayat, tapi itu perintah, <clears throat> itu hak. Gitu. Main banyak-banyakan gimana? Faidah dari mana main banyak-banyakan? Ya. Wajib. Sebagaimana ber apa membayar zakat juga wajib, salat juga wajib. Kewajiban bertingkat. Kewajiban salat lebih besar dari kewajiban menutup aurat misalnya. Wajiban bertauhid jauh lebih besar daripada pakai jilbab misalnya. Memang tapi sama-sama wajib, iya sama. Walaupun tingkat kewajibannya berbeda, tapi sama-sama wajib. Begitu juga sama-sama haram. Ya. Apakah bergandengan tangan dengan lawan jenis itu haram? Haram. Tetapi haramnya tidak eh, seperti ketika dia berzina. Tapi dua-duanya haram, berzina haram, bergandengan tangan juga haram, dua-duanya haram. Kadar keharumannya berbeda. Pendapat tersebut diperoleh dari seorang tokoh agama yang juga mewajibkan keluarganya untuk yang tidak mewajibkan keluarganya untuk menutup aurat. Ya sekarang banyak tokoh seperti ini, banyak tokoh seperti ini, uh, ada di mana-mana karena memang yang akan merusak Islam ini bisa dari luar, bisa dari dalam. Ini lebih berbahaya karena merusak dari dalam, menghancurkan ajaran-ajaran Islam. Ini jauh lebih berbahaya daripada dari luar. Kalau menyerang dari luar kan paling dengan senjata, dengan bom, paling mati. Mati syahid insya Allah ta'ala. Kalau menyerangnya dari dalam, sesat. Pura-pura jadi orang Islam, eh, pura-pura jadi tokoh Islam, cendekiawan Muslim, dan seterusnya, lalu mengatakan jilbab tidak wajib, ya, uh, agama semuanya sama, rahmatan lil alamin, dan seterusnya, ini jauh lebih berbahaya. Apakah ayat mengenai meminta fatwa kepada Rasul tentang wanita sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa 127 termasuk di antara pertanyaan terbaik yang 12. E, eh, ketika e, ayat tersebut e, ketika pertanyaan tersebut dari sahabat ketika pertanyaan tersebut dari sahabat dan diabadikan oleh Al-Quran maka itu baik walaupun isinya seolah kurang baik seperti di ayat ini sebagai apa? sebagai bentuk teguran karena sekali lagi kebaikan para sahabat itu dengan proses sebagaimana teguran terhadap Nabi tentang madu tadi tentang beliau mengharamkan minum madu tadi itu kan dalam rangka memperbaiki beliau dalam rangka menegur beliau. Tapi ayat itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran peristiwa itu yang seolah menunjuk menyebarkan aib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lebih lagi apa yang ada di surat Al-Ahzab. Nabi menampakkan, Allah menampakkan rahasia Nabi. Nabi merahasiakan bahwa beliau menyukai Zainab mencintai Zainab. Kalau kata kita naksir Zainab, beliau sembunyikan karena apa? Zainab menantu beliau. Menantu tanda kutip ya. Karena Zainab ini istri Zaid, sementara Zaid pernah diangkat sebagai anak beliau. Kan seolah menantu beliau. Ah, beliau uh, tutup rahasia ini. Ya Allah buka Allah buka ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling jujur, paling amanah. Seandainya beliau tidak jujur, tidak amanah, ayat itu tidak akan sampai kepada kita. Ayat itu akan disembunyikan oleh beliau. Kan kalau beliau nggak sampaikan, nggak ada yang tahu. Karena yang mendengar ayat dari Allah lewat Jibril pertama kali adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada para sahabat, ditulis oleh Zaid bin Sabit, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Muawiyah. Kalau beliau tidak amanah, mudah. Ya, tidak usah disampaikan tentang potongan ayat itu. Tapi beliau amanah, walaupun itu memojokkan beliau, aib beliau, beliau sampaikan. Dan akhirnya beliau uh, eh, eh, dinikahkan langsung oleh Allah dengan Zainab uh, langsung dari Arsh. Ya, ini ucapan Zainab ketika bersaing dengan istri-istri Nabi yang lain. Zainab mengatakan yang menikahkan kalian dengan Nabi adalah wali-wali kalian, ayah-ayah kalian, tapi yang menikahkan aku dengan Nabi adalah Allah langsung dari atas langit ketujuh. Ya. Nah, Silahkan lihat dalam suratul Ahzab. Bagaimana hukum main catur? Bagaimana hukum seorang ikhwan yang ikut main catur untuk sosialisasi dengan tetangga? Saya kira masih banyak jalan lain. Emang sosialisasi cuma dengan catur, ya. Catur malah sosialisasinya kurang mencaturkan diem mama diem kan berhadapan diem mama diem ya mendingan ngobrol ya bapak dari mana ya anak berapa ini ada padukan sono diem mikir sini diem mikir gimana sosialisasi gimana mau akrab ya yang ada saling menjatuhkan ya saling menipu pura-pura jalan ke sini padahal ke sini dan seterusnya saya kira ini mengada-ada ya ngobrol saja cukup nggak perlu dengan main satu kalau catur itu disebut sebagai nardashir, maka uh, seperti orang yang memasukkan tangannya ke darah babi. Iya, masih beberapa pertanyaan lagi. Waktu sudah habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.